طبعا نتكلم عن البداية إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم wassalam الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم selesai sudah bismi dan jangan sampai timbul kokolah bismillah tahan betul Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين kesalahan pada Rabbil alamin. Menambahkan alif. Alhamdu alhamdu Ayatun Ini yang pertama. Kemudian bikin kalau kalah pada lam. Alhamdu alhamdu ini semuanya banyak terjadi. Hamdu ini sedikit menghilangkan alif lam. Alhamdulillah. Ini biasanya dalam perkataan Alhamdulillah Jadi bukan Alhamdulillah tapi Alhamdulillah Dan mengganti ha dengan ha nah, Ini banyak Alhamdu Alhamdu Kemudian mengganti ha dengan kha Bukan alhamdu tapi alhamdu Demikian cara membacanya Biasanya alhamdu tidak bersih haknya <clears throat> Sehingga menjadi alhamdu Allah Bikin kalkalah pada mim. Alhamdu alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bikin domah dengan o. Alhamdulillah alhamdulillah. Jadi bukan do, bukan demikian, tapi do tidak antara u dan o. menjadikan dal alhamdu keliru alhamdu alhamdu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Membaca dal seperti sebagian orang Jakarta Alhamdu Alhamdu Banyak juga salafiyun memakai Alhamdu Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ahmaduhu pakai da seperti bilang dada nah, sama didik nah. orang Jawa bilang dadar nah, dadar telur dadar nah, ya, dada mengganti dal dengan zal alhamdulillah ini pun juga banyak Dalilahi membaca ima, lam dengan imalah. Lillah, lillahi membaca lam lebih dari dua harokat. Lillahi rabbil pada pembahasan sebelumnya lihat. Nah. Kemudian yang kedua yang Rabbi membaca ra, kayak Jakarta atau sebagian Sulawesi Rabbi jadi Rabbi. Nah. Alhamdulillahi rabbil alamin kurang tasdid sini. Rabbil alamin. Tidak baca ro. Alhamdulillahi Alhamdulillahi Rabbi Rabbi Nah, Rabbi Atau menggetarkannya Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbi Pakai banyak getaran Kemudian mengganti kasar dengan dhamma, Rabbul Alamin Kesalahan kecil sini Rabbul Alamin tidak berubah arti membaca ba dengan imalah Rabbil Alamin membaca ba dengan memanjangkan ba Rabbil Alamin biasanya pada taulid nanti Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hanya sedikit saja. Rabbil Alamin Kemudian membaca lam dengan kalah Rabbil Alamin Ini banyak Rabbil alamin menebalkan ain Rabbil alamin alamin al mulai dari depan dah tebal semua Alhamdulillahi Rabbil alamin alamin lagi alamin memanjakan ain lebih dari dua harakat Rabbil alamin nah, Rabbil alamin mengganti ain dengan hamzah Nam Rabbil Alamin. Nah, ini besar salah besar itu. Alam jadi sakit. Alam. Nah. Mengganti lam fathah dengan kasrah. Ya, kalau mengganti ain dengan hamzah termasuk kesalahan besar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya ngelatih anak, -anak kecil, dilatih yang salah. Nah. Mengganti lam fathah dengan kasrah. Rabbi Nah, mengganti lam fathah dan kasrah. Lam fathah dan kasrah. Rabbil alamin sohna. Ada kiraan sana. Rabbil alamin, lil alamin. Tapi kalau di Fatihah enggak ada. Dalam surah Ar-Rum. Nah. Al alamin al alamin. Baca imalah dengan membaca mim dengan imalah Rabbil alamin banyak. Baca ayat Quran dari dua harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. ar rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Biasanya untuk hadar atau untuk merojah kurang biasanya. Membaca kasrah mim dengan kasrah dan imalah. Rabbil alamin. ar rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Banyak ini. Banyak enggak? banyak sekali. Nah. Alamin Ar-Rahmanir-Rahim nah, Semuanya di im im semuanya Baca nur dengan kalau kolah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Nah semuanya bagaimana enam Ganti nun dengan tanwin Rabbil Alamin Anak kecil biasanya Masih banyak kalau mau kita cari Masih banyak sebenarnya Nah, masih banyak sekali. Hah? Nun dengan tanwin. Al-alamin dan ala al-alamim. Kayak mim. Dengan mim, nah. Dengan mim, nun dengan tanwin, dengan mim. Ya, kolam. Ada kolam. Ada kolam. Astagfirullah. Baik. Ya, ya terapkan sekarang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Jami'an Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hati-hati pada lam Alhamdulillahi Jami'an Alhamdu لله رب العالمين Ayat hadiah di dalamnya Jangan sampai Rabbil Rabbil Rabbil Lepas salamnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ingat أين وصلنا soal أمس soal. وين وصل القراءة القراءة saya mana kemarin Al-Qira'ah Gak lupa, ke depan lagi Sampai tiga huh. Ini ada soal, soal endek Al-Alamin, dibaca berapa bacaan Al-Alamina Dibaca Ismam berapa, Rum berapa Syawal Mahat berapa? Hah? Berapa? Berapa bacaan di situ? Anda ada salahnya. Makarbunya biar situ, biar situ makarbunya Andak. Eh. Berapa bacaan di situ? Ismam berapa, rum berapa? Surah Mahad berapa? Nah ini mau ditanya nggak meraja? Hendak Bas Bas Kam Salasa atau salasa be, Nah ada salas nam. Dua empat enam san dua empat enam situ hanya sukun dan maham dua dibaca anda satu alhamdulillah Coba al-ha pakai hanya. kena rabbil a pakai ain. tulang. Rabbi, Rabbi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba salahnya. Sudah lumayan. Hmm, berikutnya. Kita Udah enggak. Angkat suara aja sudah. Hah. Kalau yang mikrofonnya enggak bunyi. Jangan lalu membuka mulut. Jangan lalu lebar. Lebar nanti tebal jadinya. Nah, diulang. Rabbi, arahnya tebal. Rabbil, Rabbi. Ah, arahnya tebal. Nah, coba berikutnya. Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Demikian Alhamdulillahi Rabbil Alamin Jadi usahakan ketika membaca At-Ta'awul dan Basmalah Terakhirnya kalian baca empat terus empat Jalan empat terus nah.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 Demikian. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, mulainya gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Demikian. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita sambung sekarang dari basmalah sampai ar rahmanir Rahim. Cara menyambungnya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يعني. بسم الله الرحمن الرحيم Terjemahnya begitu. Kemudian sudah kita ambil tadi, kita ambil ar rahman ar Rahim dari pembahasan tadi. lihat pada pembahasan sebelumnya ar rahman ar Rahim. Jadi tinggal lihat ar rahman ar Rahim ke sana situ berapa jumlahnya. Alhamdulillah, Rabbil alamin berapa berarti? Nah. ar rahman ar Rahim. Jadi sudah 17. Nah, 18 kesalahan. Kalau keliru itu berarti 18 kesalahan lagi. Nah. Ini kalau dihitung lebih dari 250 ya, nah, dihitung.